baik Pak Billy, silakan. Solusinya pemimpinnya diganti. Pemimpin itu harus menetapkan sesuatu ke bawah harus jalan. Kalau ini seolah-olah nggak jalan atau dibiarkan nggak jalan karena mungkin eh, yang atasnya itu juga demen birokrasi gitu loh. Jadi kita ambil contoh ya, saya pernah masukin barang Tanjung Priok dan surat-suratnya itu sudah lengkap, hanya ada sedikit masalah di packaging, itu tertahan hampir dua bulan. Kenapa? Karena begitu udah selesai satu, yang atasan satunya nggak ada. Mesti tunggu lagi, tunggu lagi, kah, tunggu lagi, tunggu lagi. Dan akhirnya juga kita yang kena biayanya tuh. Jadi si investor asing mana mau kalau dia hitung-hitungan gacuan, dia nggak akan kesini kecuali kayak perusahaan minyak. Itu jelas-jelas tuh, cuannya tuh gede banget. Buat bagi-bagi ke pejabat sini yang perut gendut itu juga cukup gitu loh. Tapi kalau nggak orang mikir beribu-ribu kali loh. Karena birokrasi di sini ini lebih mengerikan dari di Thailand dan Myanmar jauh sekali jadi saya pikir kalau memang itu mesti pemimpinnya mesti kuat mesti ini atau aku semua dah pilih baru dah negara ini dah utang lagi sama IMF pilih baru yang lain dipecat semua coba kita jalanin lagi bisa nggak kalau selama kayak begini nggak bisa bu apalagi gubernur yang sekarang Juliet udah jelas-jelas kalah begini masih begitu makasih iya Pak Irwan saya kira ya saya setuju dengan yang, yang pertama tadi ya ganti aja udah tahu kan itu udah nggak beres jumlahnya besar orangnya nggak kompeten ya kan nah yang lebih penting sebetulnya bukan hanya ngomong bahwa ini udah nggak sesuai yang lebih penting adalah actionnya percuma ngomong sana ngomong sini udah tahu ada masalah apa dari sini tapi hanya ngomong aja nggak ada action ya kan jadi yang lebih penting menurut saya ya actionnya ya kalau udah tahu itu ada masalah di sana ya eh, apa namanya nggak kompeten atau jumlahnya besar ya lakukan sesuatu ya ganti pejabatnya kalau yang nggak kompeten atau kurangi jumlahnya soalnya di situ apapun jadi bukan hanya eh, masalah seperti ini bro iya apapun yang lebih penting adalah action action action ya oke okay, terima kasih Pak Jo selamat pagi ya pagi silakan ya eh, kalau menurut saya ini salahnya adalah memang secara mendasar itu di sistemnya ya. Jadi menurut saya itu semua pejabat yang sudah terpilih harus menanggalkan baju-baju uh, eh, polnya begitu. Nah, jadi dia harus menanggalkan baju parpolnya. Nah, bagaimana dengan parpol yang Eh, mengegolkan mereka itu parpol-parpol itu diberikan satu benefit lah misalnya kalau dia mengegolkan satu menteri ya kasihlah sekian rupiah kan begitu untuk biaya operasional mereka sehingga mereka sang, eh, berhasil mengegolkan kandidat yang baik di negeri ini ya anak bangsa yang baik begitu tetapi sejauh mereka itu masih terkait dengan eh, semua pejabat masih terkait dengan parpol hancur negara kita karena mereka itu bukan wakil rakyat, tapi wakil parpol. Kita tahulah parpol itu semua semua cari makan itu. Sama aja dengan pengemis, mereka juga cari makan. Cuma cari makannya melalui jalur parpol. Jadi itu menurut saya, kalau itu tidak dibereskan, hancur negara ini. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Pak Hadi, selamat pagi. Ya, pagi Pak. silahkan Uh, eh, Budiono itu kan sekarang duduk di pemerintahan ya, di birokrat. Kita tahu orangnya pintar, tapi yang diperlukan itu bukan hanya pinter aja, tapi berani. Berani bertindak, berani mengambil keputusan. Nah, sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin yang berani duduk di puncak pimpinan, tapi gak berani ngambil risiko, gak berani ngambil bertindak. Kalau hanya bicara itu kan pengamat ya, jadi tidak berani. Kalau udah tahu nggak beres, nggak tahu, kalau udah tahu bobrok ya dibenahin. Jadi di sini pemimpin-pemimpin di sini masih parah semua. Mau setia, mau di atas, mau uang, mau jabatan, tapi nggak mau risiko, nggak mau bertindak. Gimana mau negara mau maju nih? Maka susah ini. 50 tahun juga begini, 50 tahun juga nggak begini. Kalau harus ada perubahan, gimana caranya ada perubahan? Ya harus jadi pemimpinnya. Kalau pucuk pimpinannya aja maunya duit, maunya jabatan, nggak mau apa, e, pembenahan untuk rakyat ya susah untuk berubah bangsa ini Pak Pak Hendra silakan Iya Pak, selamat siang Pak Siang silakan Pak Ya saya, saya pikir Pak kalau tidak ada tindakan tegas dan tidak ada reward nanti yang bisa eh, membuktikan bahwa memang ada dalam konsulen Sampai dari Ya Pak Indra sepertinya teleponnya terputus bisa menghubungi kembali Pak Lukas silakan Ya Pak, kalau Pak Budiono sudah tahu bahwa birokrasi kendus, Kalau bisa dibereskan dong Pak gitu, gitu lewat jajarannya dan orang-orangnya gitu. Supaya kalau tanya orang sih pasti tahu. Tapi Pak Budiono yang nggak bisa tahu bagaimana kita bisa tahu yang paling gampang bagaimana. Iya baik, Pak Leo silakan. Ya, masih siang Pak Fahmi. Ya, siang Pak. Ya, eh, Pak Fahmi, kalau solusinya sih Pak Budiono mundur aja ya, ngapain komentar begituan? Memang dia udah tahu juga, dia nggak bisa ngatasin ngapain dia berkomentar begitu. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Pak Yono, silakan. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya, mestinya di Indonesia ini harus ada istilahnya itu seleksi ulang ya. Banyak yang pejabat-pejabat eselon satu, eselon dua itu tidak berkompeten. Saya sangat setuju sekali dengan ucapan dari Pak Budiono. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendirikan Departemen Perizinan. Deh. Karena semua ini sekarang ini ujung-ujungnya duit sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi itu pertama lalu yang kedua uh, mutu kalau bisa dipersulit ngapain dimudahin dan kalau bisa diporotin ngapain digratisin padahal esensinya Republik ini adalah pertama adalah bagaimana bisa memberikan kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa sedangkan yang sekarang ini ekonomi biaya tinggi dari pendidikan dari rumah sakit dan yang lain-lainnya cukup tinggi sehingga dalam hal ini kalau kita melihat tadi katakan eselon 1, eselon 2 itu isinya hanya meeting atau uh, eh, keluar negeri atau ke luar daerah gitu ya. Jadi apa yang dibuat itu tidak jelas. Dan saya sangat salut sekali dengan gebrakan dari Pak Dahlan Iskan melakukan yang namanya debirokratisasi. Sehingga yang sekarang ini BUMN mencoba melakukan industrialisasi yang efisien, efektif. Sedangkan yang birokrasi yang lainnya ini yang menyebabkan dari industrialisasi di Indonesia sehingga pengangguran tinggi dan sumber daya alam dikuras habis-habisan lalu pemerintah menerbitkan obligasi suatu utang negara dan sebagainya ya termasuk pajak yang dibayar rakyat hasilnya hanya seperti ini ini sangat mengecewakan begitu mudah-mudahan depannya apa yang dilakukan oleh Pak Budiono itu bisa dilakukan artinya yang real ya nyata. Baik. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang. Dan penelpon terakhir Pak Debio, terima kasih telah menunggu. Silakan Pak. Ya selamat siang. Menurut kami gini Pak ya, itu perlu diadakan reorganisasi, remanajemen sama apa namanya pemberombakan total dalam struktur organisasi negara sehingga dipermudah gitu loh Pak. Jangan terlalu banyak eselon satu, eselon dua dan sebagainya. Langsung seperti perpajakan juga langsung jadi eh, apa namanya tidak terlalu banyak bertele-tele gitu loh sehingga melalui pintu-pintu pintu-pintu pintu akhirnya menimbulkan biaya tinggi gitu. Jadi mau katakan eh, apa namanya sesuatu itu dipermudah gitu loh, jangan dibikin sulit gitu loh. Terima kasih.